قال المؤلف رحمه الله تعالى وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون maka mereka-mereka yaitu orang-orang yang karena fanatik dengan seseorang akhirnya menyeretnya untuk melakukan perbuatan menyelisih Rasul dan akhirnya terjumus dalam kekufuran maka mereka-mereka itu menyerupai adalah orang-orang yang menyerupai Nasrani. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Nasrani, "Ittakhadhu ahbarahum wa rabbanahum arbaban min dunillah." Mereka orang-orang uh, Yahudi, mereka orang-orang uh, Bani Israel mereka menjadikan ahbarahum wa rabbanahum ahbar ini adalah ulamanya Yahudi. Wurfan jamak dari rahib ahli ibadahnya Nasrani. Mereka jadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih bin Maryam demikian juga mereka menjadikan Masih putra Maryam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah sesembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa. Tiada sesembahan yang berhak melainkan Dia. Subhanahu Maha Suci Dia amma yusyrikun dan kesyirikan yang mereka lakukan. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-31 sampai ke-30. tidak sampai ke 33 ya cukup at apa ya 31 saja Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahasanya mentaati ulama, mentaati ahli ibadah dalam perkara yang e, menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala adalah berarti telah menjadikan ulama dan ahli ibadah tersebut sebagai Tuhan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam film musnad dalam musnad dalam musnad Imam Ahmad dan juga dilihatkan oleh Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Tirmidzi dari sahabat Adi bin Hatib seorang sahabat yang dulu Nasrani lalu masuk Islam ketika fitafsir hadil ayati tentang penjelasan ayat ini falamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentangnya, ya, faqal maka Asy bin Hatim mengatakan ma'abaduhum. Nasrani tidak menyembah rahib-rahib mereka wahai Nabi. Dalam artian tidak sujud kepada rahib-rahib mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walakin ahallu lahumul harama fa'atuhu fa'ata'uhum wa haramu alaihimul halala fa'ata'uhum fakanat tilka ibadah tilka ibadatuhum iyahum Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan tetapi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ahalulahumul haram ulama-ulama mereka ahli ibadah mereka menghalalkan untuk mereka hal-hal yang haram maka mereka pun mengikutinya mengikuti fatwa ulamanya fatwa ulama tersebut wa haram alimul halal dan ulama ini mengharamkan yang halal hal-hal yang halal untuk umatnya Fa'ata'uhum Lalu mereka Yahudi dan Nasrani pun Mentaati ulamanya dalam hal ini Padahal sudah tahu Kalau itu adalah halal dalam hukum Allah Dan ketika ulamanya mengatakan haram Maka mereka mentaatinya Maka itulah Ibadah mereka kepada Ulama-ulama mereka Muhakkik mengatakan hadisnya sanadnya Hasan diatkan oleh Tirmidzi, Tabari dalam tafsirnya, Tabrani dalam Mu'jam Kabir, Al-Wahidi dalam tafsirnya namanya Al-Wasit, dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra dan lain-lain dari sahabat Adi bin Hatim. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani di kitabnya Ghayatul Maram yaitu eh, bukunya Albani yang khusus membahas hadis-hadis yang ada dalam buku Halal wal Haram karya Yusuf Qardawi. Dan hadis ini dinisbatkan oleh penulis yaitu Islam Demiyah di sini di Al Furqan. Demikian juga dalam Kitabul Iman itu dinisbatkan oleh Syekhul Islam kepada Imam Ahmad dalam Musnad. Kata ya kata Syekhul Islam dia Imam Ahmad dalam Musnad. Nah, komentar muhakik akan tapi aku tidak melihat di sini dalam musnad Imam Ahmad. Dan hadis ini tidak pernah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Ataful Musnad pada bagian Musnad Adi bin Hatib. Nah, ada satu kitab hadis itu satu jenis kitab hadis namanya atrof kitab hadis yang namanya atrof atrof jamak dari top artinya ujung ada satu kitab hadis jenis kitab hadis namanya atrof yaitu kitab hadis yang isinya adalah indeks hadis kitab hadis dan dia isinya indeks hadis adalah bentuk untuk melacak hadis bunyinya walakin ahallu lahumul harama maka cuma dicantumkan walakin ahallu lahumul harama nanti kemudian oh ini di halaman sekian dari kitab ini hadis yang bunyinya semacam ini maka kitab hadis, kitab indeks hadis, kitab yang isinya indeks hadis dan e, yang berfungsi untuk membantu kita kalau mau melacak satu hadis dan cuma menyebutkan bagian awal hadis itu disebut kitab atrof. Dan kitab hadis yang paling e, yang cukup terkenal ya, itu disebut tuhfatul asraf karya eh, al hafid al mizzi dan di sini disebutkan kalau Ibnu Hajar punya kitab namanya Atraful Musna. Ini buku isinya indeks. Nah, eh, Musnad Imam Ahmad itu dibuat atrafnya dibuat daftar isinya oleh Ibnu Hajar. Namun dengan cuma menyebutkan bagian awal hadis. Ada hadis yang punya ini ini riwayat di, di sebelah mana di Musnad Imam Ahmad nah, itu disebutkan oleh Ibnu Hajar. Maka di sini muhakik mengatakan ya, tidak tepat perkataan Syekhul Islam yang mengatakan hadis Adi bin Hatim ini dilihatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka hadis ini adalah penjelasan untuk ayat At-Taubah 31 yang membahas tentang satu jenis kesyirikan yang disebut syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. mentaati selain Rasul itu bisa jadi kesyirikan. Karena dalam ayat atau 31 Allah mengatakan bahasanya orang-orang Yahudi itu mempertuhankan ulama-ulama mereka. Dan Nabi mengatakan dijelaskan Nabi jelaskan dalam hadis Adi bin Hatim bahwasanya letak kesyirikannya adalah dalam masalah mentaati fatwa ulama berkaitan dengan hukum halal dan haram. Dan dijelaskan oleh Sasalah Al-Fauzan di I'anatul Mustafid bahwasanya mentaati ulama Bahasanya mentaati ulama itu ada empat macam. mentate ulama demikian juga penguasa itu ada empat macam. Yang pertama mentaati ulama atau penguasa dalam keadaan tahu kalau fatwa ulama atau keputusan penguasa tersebut menyelisihi ketentuan Allah. Kemudian orang ini sengaja taat dan menganggap bolehnya taat dalam kondisi semacam ini. Inilah sirkun akbar yukhijul minal millah. mentaati fatwa ulama padahal orang yang taat ini tahu kalau fatwa ulama itu menyelisih hukum Allah kemudian orang yang sengaja taat jelas-jelas sengaja taat bukan karena dipaksa dan menganggap boleh punya keyakinan boleh mentaati ulama dalam kondisi semacam ini dalam kondisi fatwa ulama tersebut menyelisih jelas-jelas menyelisih hukum Allah. Wah kalau sah ya boleh hukumnya karena kiai mengatakan demikian. Ini nggak apa-apa karena Pak Kiai bilang demikian. Karena Ustadz A mengatakan demikian. Ini syirkun akbar dan ini disebut syirkun to'ah. Syirik dalam masalah ketaatan karena berarti telah memberikan ketaatan kepada ulama kepada kiai sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Mentaati ulama dalam keadaan meyakini bahasanya taat pada ulama dalam hal ini taat dengan fatwa ulama dalam ini adalah haram dan mengakui kalau ini adalah sebuah satu hal yang keliru namun taat dengan fatwa ulama tersebut karena fatwanya sesuai dengan selera namun diiringi keyakinan bahasanya dan kesadaran sebenarnya ini dosa. Maka ketaatan jenis yang kedua ini kata al Fauzan hukumnya syirkun asghar. Syirik kecil. hukumnya syirik kecil. Apa bedanya? Yang pertama dengan yang kedua cuma dalam masalah merasa berdosa ataukah tidak. Meyakini ini bu ya, e, kalau yang pertama tadi meyakini sah-sah saja taat dengan fatwa ulama dalam kondisi semacam ini boleh-boleh saja. Sedangkan yang kedua ini ya, dia cuma memanfaatkan kesempatan mumpung ada fatwa semacam ini. Jadi kok sesuai dengan selera, sesuai dengan nafsu, maka itu jadi eh, dia gunakan sebagai tameng kalau ada orang mengkritik wah ini kiai demikian bilang demikian kok Maka sebenarnya di hatinya juga merasa ini dosa Kemudian yang ketiga, taat dengan fatwa ulama dalam keadaan tidak tahu kalau fatwa ulama fatwa ulama ini menyelisihi syariat Allah. Dikira fatwa ulamanya adalah fatwa yang benar sesuai dengan syariat. Fahad ma'dzurun in kana misluhu yudhalu dharika Maka untuk yang jenis ketiga ini maka orangnya bisa dimaklumi dan dimaafkan. Jika perkara yang dia perkara yang dia ikuti tersebut adalah perkara-perkara yang yujhalu adalah perkara-perkara yang memang banyak orang yang nggak tahu Memang banyak orang memang nggak tahu. Artinya perkara tersebut bukan perkara maklum nabi ini bidorah. Jika perkaranya adalah perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang maklum ini dini perkara-perkara yang semua orang Islam itu tahu kalau itu bagian agama maka klaim tidak tahu tidak diterima maka klaim tidak tahu tidak diterima orang yang fatwakan khamar itu halal. Dan ada orang yang ikuti fatwa ini dan dia mengatakan pada kita, oh saya kira ini fatwanya benar. Saya nggak tahu kalau khamar itu halal, haram dalam saya. Maka alasan semacam ini ghairu ma'bul. Tidak bisa diterima. Alasan tidak tahu di sini adalah alasan yang tertolak. Karena semua bahkan orang orang Nasrani, orang kafir saja yang tinggal di masyarakat Muslim tahu kalau kalau dalam hukum Islam orang Islam itu nggak boleh minum khamr. Ya. Maka taat jenis yang ketiga, taat pada ulama jenis yang ketiga, taat dengan fatwa ulama karena tidak tahu kalau fatwa itu menyelisihi syariat dikira fatwanya itu benar maka ini dimaafkan namun tidak dalam semua hal disyaratkan oleh saya Salah Fauzan ingkana misluhu yujhalu tidak. jika perkara tersebut adalah umum orang itu tidak mengetahuinya atau mungkin orang itu tidak mengetahuinya. Tapi perkara tidak mungkin orang itu tidak tahu perkara yang semua orang Islam itu mesti tahu maka tidak bisa dimaafkan mengaku-ngaku tidak tahu tidak bisa dimaaf. Kemudian Yang keempat, mentaati ulama demikian juga penguasa fi ghairi ma'siyatillah dalam nasihat dan dalam dalam eh, nasihat-nasihat mereka atau perintah-perintah mereka dan itu bukan maksiat kepada Allah hukumnya wajib. Dalilnya firman Allah Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ada perintah untuk taat pada ulil amri. Maka taat kepada ulama dan taat kepada penguasa asalkan perintahnya bukan maksiat adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah pada seluruh manusia, pada orang-orang yang beriman. Karena ulil amri dalam ayat ini ada yang mengatakan maknanya adalah umara, penguasa dan ada yang mengatakan ulama. Dan pendapat yang benar bagaimana dipilih oleh Ibnu Katsir di tafsirnya bahasa yang dimaksud ulil amri dalam surat An-Nisa tersebut adalah ulama dan umara sekaligus. Maka mereka semua adalah ulil amri. Sebab bedanya ulama adalah ulil amri berkaitan dalam penjelasan syariat Sedangkan umara adalah ulul amri berkaitan dengan masalah penerapan syariat. Sehingga kesimpulannya mentaati penguasa, mentaati ulama tidaklah semuanya terlarang, tidak pula semuanya dibolehkan, namun yang benar adalah dirinci. Ya, Abdul. ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرم الوصول لتدقيق الأصول فإن أهل الأصول تحقيق الإيمان بالله ورسوله فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وأرابهم وأجامهم وعلمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقاتهم وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعة متابعته باطنا وظاهرا حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul ma ma'akum la tu'minun la tu'minunna bihi wa la tansurunahu qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min asyahidin faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد آه، لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه ولا ينصرنه وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهو وهم أحياء ahyaun li la yu'minun nabi la na la yu'minun nabi wa la yansurannahu wa qad qala nah. wa qad qala wa ta'ala hadha oleh karena itu kila fi misli haula maka dikatakan untuk orang-orang semisal mereka orang-orang Nasrani yang mempertuhankan ulama-ulama mereka ada yang berkomentar inama hurimul wusula jil usul mereka itu tercegah untuk bisa sampai mungkin maknanya sampai pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada ridha Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyia-nyiakan satu hal yang merupakan dasar dalam agama Apa yang dimaksud usul di sini? Fa'in asal usul karena dasar yang paling dasar dalam agama adalah tahqiqul iman billahi wa rasulih. Tahqiqul iman membenarkan iman benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka harus ada iman kepada Allah dan Rasulnya dan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Maka ini inilah asal usul dalam agama ini. Nah, mereka malah tinggalkan hal ini dengan sebab fatwa ulama. Ya, keimanan kepada Rasul ini ditinggalkan dengan alasannya ulama fatwanya demikian. Walaupun minat iman harus ada keimanan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk semua makhluk. yaitu manusia dan jin, Arab dan non-Arab, ulama ataupun ahli ibadah. Itu tak wajib taat pada Rasul. karena itu kok fatwa ulama kok bertentangan dengan ajaran Rasul, maka wajib ditinggalkan. Karena yang paling dasar dan yang paling penting adalah mentaati Rasul. Baik yang merupakan raja ataupun orang biasa maka semuanya wajib taat pada Rasul. Dan tentunya tidak ada jalan menuju Allah Azza wa Jal bagi satupun makhluk kecuali dengan itibak Rasul batinan wa zahiran lahir dan batin. Sampai-sampai seandainya Musa dan Isa itu atau kahu berjumpa dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seandainya Musa itu diberi umur panjang sampai ketemu Nabi Muhammad SAW, seandainya Isa itu diberi uh, itu berjumpa dengan Nabi SAW, Alaihi Wasallam. Bahkan para nabi-nabi yang lain, la wajib alaihim wajib atas mereka semua untuk itibak dengan Rasul Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. tentu wajib untuk ittiba dengan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Isa itu sejaman sebelum Nabi meninggal, Isa itu masih hidup dan di bumi, maka wajib untuk berjumpa dengan Nabi dan menyatakan iman dengan Nabi kita Muhammad saw. Dan keyakinan ini bahasa semua Rasul wajib beriman dengan rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara bukti yang menunjukkan tidak benarnya anggapan sebagian orang yang berkeyakinan bahasanya Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Dan Khidir adalah penjaga laut. Sebagian orang punya keyakinan bahasanya Khidir sampai sekarang masih hidup. Dan Khidir itulah penjaga laut. Jaga lautan. Ini satu hal yang tidak benar. Seandainya Khidir itu masih hidup ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka wajib atas Khidir untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan iman dan tidak ada amal yang lebih mulia baginya Nah, dibandingkan berhijrah datang dan ber, ya, berhijrah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan iman dan ber, berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada amal yang lebih afdol daripada itu namun ya, tidak kita lihat Khidir merupakan daftar sahabat nah, termasuk dalam daftar nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mungkin menunjukkan bahasanya Khidir telah meninggal dunia. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Karena seandainya dia masih hidup, maka wajib bagi dia untuk datang. Menolong. Karena ini adalah perjanjian yang Allah ambil dari semua Nabi. Dan pendapat yang paling kuat Khidir adalah Nabi. Pendapat yang paling kuat Khidir adalah Nabi. Sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Dan Allah telah mengambil perjanjian dari semua nabi untuk jika jumpa, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW untuk menemuinya dan menyatakan iman, tak menolong serta membelanya dan bersiap bersamanya. Maka ayat yang akan kita baca ini surat Al Imran ini dalil tidak benarnya keyakinan bahwa Khidir masih hidup. Karena seandainya khidir masih hidup ketika nabi kita masih hidup maka saya berarti tidak melaksanakan perjanjian yang telah Allah ambil dari dirinya itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran wa id akhadallahu misaqan nabiyyin dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat perjanjian dengan para nabi mengambil perjanjian dengan para nabi Lama kum Lama di sini maknanya di tafsir secara lain. Ya, lilladi Lama di sini di tafsir secara lain maknanya lilladi ada itu kum teruntuk orang yang aku berikan kepada kalian min kitab dan hikmah aku berikan kitab dan hikmah dan hikmah dalam Al-Quran itu ada dua macam ya, disebut digandeng dengan Alkitab dan disebut sendirian tanpa digandeng dengan kitab jika disebut digandeng dengan Alkitab, maka hikmah maknanya adalah sunnah. Dalam Al-Quran, kata-kata hikmah itu terkadang digandeng dengan Alkitab dan terkadang tidak digandeng dengan sendirian, tidak digandeng dengan kata-kata Alkitab. Jika kata-kata al-hikmah itu digandeng dengan Alkitab, maka maknanya adalah sunnah. Sunnah Nabi dan kitab mananya adalah Al-Quran. Demikian penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan sebelumnya disampaikan oleh Syafi'i dalam al risalah Akan tapi jika disebut dalam Al-Quran hikmah saja tanpa digandeng dengan al Alkitab, maka hikmah artinya adalah ilmu sehingga seorang itu bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Nah, di sini kita jumpai hmm, hikmah diganti dengan kitab. Sehingga maknanya adalah sunnah. Semacam Rasul Musa lima ma'akum kemudian datang kepada kalian Rasul yang membenarkan ajaran yang bersama kalian yaitu kitab dan hikmah yang Allah berikan pada kalian. Yang dimaksud Rasul di sini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah ambil perjanjian dari semua para nabi, latuk minun nabi wa la Maka hendaklah kalian beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolongnya, berjuang dan berjihad. Maka Allah wajibkan kepada para nabi, semua nabi, jika mereka berjumpa sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, Allah wajibkan untuk datang ke hadapan sowan ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nyatakan beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembela-pembela dan pejuang-pejuang agama ini. Jadi ini tidak kita jumpai berkaitan dengan khidir. Maka ayat ini dalil bahasanya Khidir itu sudah wafat sebelum Nabi Muhammad SAW Alaihi diutus sebagai Rasul. Nah, seandainya Khidir itu belum wafat, maka tentu dia akan melaksanakan janji ya, perjanjiannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang kepada Nabi SAW menyatakan iman dan berjihad bersama Nabi SAW. Kemudian Allah berfirman kepada mereka para nabi, "A'akartum, apakah kalian telah mengikrarkan hal ini?" Wa akhattum dan apakah kalian telah menerima akhattum di sini maknanya kepiltum ala istri hal tadi sebagai perjanjian dariku istri maknanya ahdi perjanjian denganku kalau akorona dan semua para nabi telah mengatakan, ya Allah kami telah berikrar Menerima perjanjian tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Qal fashhadu, maka bersaksilah atas diri kalian ya, sendiri dan pengikut-pengikut kalian wa ana ma'akum minasyahidin dan aku adalah jadi saksi bersama kalian atas kalian dan mereka. Paman tawalla maka siapa yang berpaling yaitu a'rada maknanya. Ba'da setelah itu perjanjian faulaika humul fasikun maka mereka adalah orang-orang yang fasik itu orang-orang yang kafir. Dan tidak ada nabi yang berpaling dari perjanjian ini. Semuanya mentaati perjanjian. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Lihat catatan kaki dikeluarkan oleh Tobari dalam eh, tafsirnya Jamil Bayan namun kata muhakik sanatnya baik Dan hadis ini dinisbatkan oleh Al-Hafidh Al-Mufassir Ibnu Kasir dalam kitabnya Qasasul Anbiya demikian juga e, Ibnu Hajar di Fathul Bari dinisbatkan kepada Bukhari namun aku tidak menjumpai perkataan Ibnu Abbas ini di Sahih Bukhari Saya mengatakan dua imam besar dalam bidang hadis maka di sini kita kita lihat muhakiknya pun hati-hati dalam berkata. Walam arahu dan aku belum melihatnya. Dia tidak berani mengatakan ini nggak ada di Sahih Bukhari. Karena yang mengatakan ini ada di Sahih Bukhari, dua ulama besar. Nah, pakarnya hadis. Ibnu Katsir mengatakan ini di Bukhari. Ibnu Hajar juga mengatakan perkataan Nabas ini ada di Bukhari. Namun telah dicek oleh muhakik di Bukhari dan dia belum menemukannya maka dia hati-hati. Dia tidak mengatakan ini tidak ada di Sahih Bukhari. Keliru. Keduanya karena kalau mau mengatakan keliru karena yang namanya satu riwayat satu perkataan belum tentu di di tempat yang mungkin perkataan apa semacam ini yang menjelaskan tentang ayat tadi kemungkinan besar ada di kitab tafsir Sahih Bukhari di bab tafsir Sahih Bukhari tapi mungkin juga di tempat lain ya mak kemungkinan besar sih nah eh, mau itu ngeceknya di tafsir di sub tafsir sahih bukhari nah, di situ dia baca lah ya. maka karena tidak ada di situ maka saya cuma berani mengatakan aku tidak melihatnya di sahih bukhari tidak berani mengatakan ini tidak ada di Sahih Bukhari. Eh, mengatakan ini tidak ada di Sahih Bukhari itu setelah baca eh, berani eh, keluar semacam ini adalah setelah baca Sahih Bukhari di depan sampai akhir dalam rangka untuk mencari di sini Berarti ini. Baru setelah itu bisa mengatakan ini tidak ada. setelah baca dari depan sampai belakang. Kalau cuma ngeceknya di tafsir, nggak bisa mengatakan nggak ada. Apalagi ngeceknya dengan samilah juga nggak bisa mengatakan ini nggak ada. Karena mesin buatan orang ya kadang pas, kadang meleset. Maka dia cuma mengatakan walam arahu. Demikian juga tadi tentang hadir Adi bin Hatim tadi. Ya, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ini ada di Musnad Imam Ahmad. Maka dia cuma mengatakan aku tidak lihat di Musnad Imam Ahmad. Saya tidak berani mengatakan tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Ya, ini besar, ini berat ini mengatakan harus eh, berbulan-bulan cuma membaca Musnad Ahmad, membaca eh, satu-satu hadisnya tanpa ada kelewatan. Nah, depan sampai akhir, kemudian baru uh, nggak ketemu. Ada. Cuma mau menulis tidak ada di Mustafa Ahmad nah, coba mau nulis satu kalimat tidak ada di Mustafa Imam Ahmad itu caranya demikian ya. harus baca Mustafa Imam Ahmad dari depan sampai belakang tidak ada di Bukhari nah, ini bulat ini mau mengucapkan satu kalimat ini ya harus uh, ya sebulan nggak ngapa-ngapain dan ngesak satu-satu nggak ada yang kelewatan oh nggak ada baru bilang baru bisa mengatakan ini tidak ada maka saya cuma mengatakan dalam arau sahih aku tidak menjumpai riat ini dalam saya Bukhari karena al mutabada ila zihni karena ya cepat tertangkap dalam benak indal itlaqi aswi ketika ada pemutlakan penisbatan ilahi adalah kepada sahih Bukhari artinya Pak di sini ada pelajaran tentang masalah takhid dari kalimat ini Bahkan jika disebut diriwayatkan oleh Bukhari atau ada dalam Bukhari, maka maknanya harus adalah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kalau di kitab yang lain maka ada dalam masalah takhid adalah menyebutkan diatkan oleh Bukhari dalam adabul mufrad diatkan oleh Bukhari dalam tarikh kabir diatkan oleh Bukhari di sebutkan di tab yang lain dan kalau cuma dikatakan diatkan oleh Bukhari ada norma dalam norma tata tertib dalam uh, telusur hadis adalah jika dikatakan diatkan oleh Bukhari maknanya adalah diatkan oleh Bukhari dalam bahas Bukhari ini sudah tata tertibnya kalau selain Bukhari, selain selain Bukhari harus disebutkan kitabnya Bukhari. Adapun mufrad atau tanah kafir atau yang lainnya. Nah, Ibn Abbas menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang pun nabi kecuali Allah mengambil perjanjian padanya. Apa perjanjiannya? Jika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai Rasul di tengah-tengahmu ketika engkau masih hidup, wahayun dan Nabi tadi masih hidup, maka wajib atas Nabi tersebut untuk beriman dengan Muhammad dan berjihad membantu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah perintahkan kepada Nabi tersebut untuk mengambil perjanjian dengan umatnya masing-masing. maka tidaklah setiap eh, maka setiap nabi punya kewajiban untuk ngomong kepada umatnya Saya mengambil perhatian dengan umatnya yaitu jika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sedangkan mereka yaitu umat umat Nabi ini masih hidup maka dia beriman maka hendaknya mereka beriman dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolong serta membela Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kewajiban yang Allah ambil dan perjanjian yang Allah ambil dari semua nabi dan semua umatnya nabi. Kemudian di antara dalil menunjukkan wajibnya itibak Nabi zahir dan batin dan tidak mau beriman dengan mengimani ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kekufuran dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Ayat yang ke-60 dan seterusnya. Allah mengatakan Alam tara ila alladziina yas'umun Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka, orang-orang yang mengira? Dan umumnya kata-kata yes umum itu digunakan untuk sangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang mengira bahasanya mereka beriman, padahal mereka tidak beriman. Mereka menyangka beriman padahal mereka tidak beriman. Mereka menyangka beriman dengan bima'ung sila ilaika dengan wahyu yang diturunkan padamu dan wahyu yang diturunkan kepada sebelummu. Yuriduna ayataha kamula tahud. Siapa yang Allah katakan sebagai orang yang menyangka menganggap dirinya beriman padahal tidak beriman yaitu orang-orang yang ingin untuk diberi hukum oleh tauhid Wakat umiru ayat suhubih Padahal mereka diperintahkan untuk kafir dengan tauhid. Artinya tidak loyal dengan tauhid. Fayuridu syaitanu ayudillahum dolalam ba'idah Dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh dari kebenaran Maka ini dalil Bahasanya hakim Yang memutuskan perkara dengan menyelisih hukum Allah itu adalah tauhid. Allah menyebut dalam ayat ini hakim yang memutuskan perkara berbeda dengan menyelisih hukum Allah dan Rasulnya Allah sebut dengan tauhid. Kemudian Allah sebutkan di antara perkara yang terlarang dan kekufuran adalah tahakum ila tauhid Dan tahap ila tauhid itu adalah bentuk loyal kepada tauhid dan tidak kafir dengan tauhid. Padahal kafir dengan tauhid hukumnya wajib dan syarat sah iman. Dan syarat sah iman. Wa may yakfur bi tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil umatil wusqa. Siapa yang kufur dengan tauhid, beriman pada Allah, itulah orang yang memegang la ilaha illallah. Maka kufur dengan tauhid adalah syarat iman. Dan Allah katakan bahasanya orang yang tahakum ila tauhid itu tidak kufur dengan tauhid. Tidak kufur dengan tauhid. Maka tak ini menunjukkan bahkan malah loyal dengan tauhid. Maka ini menunjukkan bahasanya tahakum ila tauhid itu adalah sebuah satu hal yang sangat terlarang dan bahkan sebuah kekafiran. Tahakum apa? Minta untuk dihukumi. Kita punya masalah dan kita minta dihukumi dengan hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Makanya tahakum ila tahun kita punya masalah dan masalah ini ingin kita selesaikan dengan aturan dan kita tahu nanti aturan yang akan diterapkan untuk masalah kita ini adalah aturan yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Ini tahakum bila Maka beda tahakum dengan al-hukum kalau tahakum itu tindakan orang yang punya perbuatan orang yang punya kasus, punya masalah. Kalau al-hukmu itu tindakan perbuatan siapa? Hakim. Ini keputusannya fonisnya demikian demikian. Ini al-hukmu. Kalau tahakum kita punya masalah, yuk kita selesaikan. Sengketa kita ini sama pula. Jadi kita tahu pula hanya akan memutuskan perkara dan bisa ditebak dengan hukum dengan aturan yang menjadi hukum Allah dan Rasulnya. Kita tahakum ila tauhid. Wa idza qila dan jika dikatakan pada mereka Ta'ala marilah kita kita berhukum dengan ma'angzalallah dan hukum yang Allah turunkan yang ada dalam Al-Quran wa rasul dan hukumnya rasul ra'aital munafikina yasudun maka engkau melihat orang-orang munafik yasudun maknanya hidun berpaling darimu dan memilih kepada selainmu sududa dengan benar-benar berpaling maka Allah menyebutkan dalam ayat ini ayat yang ke-61 ciri munafik adalah tidak mau diajak tahakum tidak mau diajak tahakum kepada hukum Allah dan Rasulnya menolak berpaling ketika diajak untuk tahakum Allah wa rasulih kepada hukum Allah dan Rasulnya maka orang yang tidak mau tahakum pada hukum Allah dan Rasulnya adalah orang yang ada pada dirinya ciri orang munafik Fakaifa maka bagaimanakah apa yang akan mereka lakukan? jika asabatu musibatun jika mereka, menimpa mereka musibah yaitu hukuman Allah bima qaddamat aydihim dengan sebab yang dilakukan oleh tangan mereka yaitu maksudnya apa? kekufuran dan maksiat apakah mereka mampu berpaling dan lari meninggalkannya? tentu jawabannya tidak Kemudian Allah katakan tuh majauka. Kemudian mereka datang menemuimu. Yahlifu nabilahi mereka bersumpah dengan nama Allah. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami tidaklah mengendaki dengan tahakum kepada tauhid kecuali untuk berbuat baik wa taufiqan dan mengkompromikan ya, mengkompromikan apa? mengkompromikan menyatukan dua orang yang bersengketa dengan didekatkan kepada hukum ya, namun tanpa memaksa mereka untuk merasakan maitnya, pahitnya kebenaran Inilah alasan semua orang yang mengajak kepada e, mengajak untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan apa? In arjuna ila ihsana wa taufiqah. Kami tidak menginginkan kecuali untuk berbuat baik dan menyatukan. Bangsa kita kan binika macam-macam. Dan kalau mau dipaksakan harus hukum ya, agama tertentu pecah nanti terjadi oh, pecah bis apa integrasi ini untuk supaya tidak menimbulkan disintegrasi taufikoh ini taufik nah, taufikoh maka jangan pakai aturan Bukan jangan pakai aturan agama. Tinggalkan aturan Allah dan Rasulnya. Ini sudah final. Ini sudah final. yang dikatakan oleh eh, tokoh partai tertentu. Sudah final. Ini taufiqah. Atau mereka mengatakan in ardana ila ihsana. Wah ini, ini Hukum Allah dan Rasulnya itu hukum yang kejam, hukum yang biadab, bumis, tidak berbuat kemanusiaan, tidak cocok di zaman ini, tidak baik, tidak cocok di zaman ini. Maka kita tinggalkan itu dalam rangka ihsan, nah, dalam rangka untuk mengambil yang baik, karena ini tidak baik, tidak cocok ini hukum yang cocok untuk di zaman otak, tidak cocok di zaman sekarang. Mungkin adalah kalimat semua orang yang mengajak untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan mengatakan kecuali yang Allah ceritakan. In aradna ila ihsana wa taufiqa. Kalau mereka tidak beralasan dengan taufik, mereka beralasan dengan ini adalah ihsan. Atau mereka mengatakan dua-duanya. Ini adalah ihsan, itu satu hal yang baik, satu hal yang cocok untuk zaman ini, satu yang mendatangkan kebaikan karena uh, ihsan di zaman ini sulah, satu hal yang mendatangkan kebaikan di zaman ini, di tempat ini, di tempat kita, dalam keadaan kita. Jadi taufik mengkompromikan berbagai kepentingan yang ada. Ulaika alladziina ya'lamu Allah ma fi qulubihim. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengatur isi hati mereka, yaitu nifak. Ya. Fa'arid anhum maka berpalinglah dari mereka, yaitu maafkan mereka, jangan pedulikan mereka, dan wa'idhum dan nasihati mereka itu takut-takutlah mereka dengan Allah, dengan seksa Allah, dan dengan murka Allah. Wakulahum fi angfusihim dan berkatalah katakanlah kepada mereka tentang keadaan diri mereka Kaulah balira dengan perkataan yang menyentuh ay kata-kata yang memberikan pengaruh artinya apa laranglah mereka buatlah mereka kapok sehingga mereka meninggalkan kekufuran mereka Wama arsalna mi rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang pun rasul kecuali supaya ditaati dalam hukum yang dia tetapkan dan apa yang dia perintahkan. Biiznillah dengan izin Allah yaitu dengan perintah Allah. Allah perintahkan untuk mentaati rasul. Rasul diutus bukan untuk didurhakai, tidak pula untuk diselisihi. Walau annahum dan seandainya mereka izolam angfusum ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat maksiat, jauhkan mereka datang kepadamu dalam keadaan bertobat, fastaghfirullaha lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Fastaghfaralahum Rasul dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Lawajatullah tawwabur rahimah jadi saya mereka jumpai Allah dalam zat yang menerima tobat dan zat yang penyayang dengan mereka. Ayat ini saat Anisa 64 ini dalil bolehnya tawasul dengan doa orang saleh. Di antara tawasul dalam doa yang dibolehkan adalah tawasul dengan doanya orang saleh. Diambil dari wastar rasul. Dan Rasul berdoa memohonkan ampun untuk mereka. Maka di antara tata cara berdoa yang dibolehkan adalah doa minta minta didoakan oleh orang yang saleh. Kemudian perlu diketahui hadis ini eh, atau ayat ini dijadikan dalil oleh kuburiyun untuk mengatakan bolehnya minta doa kepada Nabi meskipun Nabi sekarang sudah mati. Mereka mengatakan, walau annam idzalamu anfusakum jauhkah datang kepadamu. Ya, ya kalau Nabi sudah mati berarti ke Nabi. Lalu minta kepada Nabi supaya didoakan. Maka ayat ini jadikan dalil Eh, oleh sebagian orang untuk mengatakan bolehnya minta minta kepada Nabi, minta didoakan oleh Nabi kalau Nabi wafat. Jadi ada satu yang tidak benar, jadi disebabkan tidak mengerti bahasa Arab. Kesimpulan ini, ya, kesimpulan tadi itu bisa benar jika orang yang nggak tahu bahasa Arab. Kalau orang itu tahu bahasa Arab, maka tidak akan berkesimpulan dengan kesimpulan semacam itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan ibdulamu ibdulamu. Dan id adalah zaraf untuk masa silam. Ib adalah zaraf untuk masa silam. Allah tidak mengatakan ang zalamu jauh jahuka Fastaghfirullah. Fastaghfirullahu rasul. Allah katakan idzalamu ketika mereka dulu ini dulu nggak pernah untuk sekarang ini dulu saya tidak pernah untuk sekarang Fala warabbika kalau ditafsir jalan lain lainnya itu zaidah. Jadi nggak ada artinya. Maka eh, kalau menurut jalan lain berarti tidak benar kalau diterjemahkan maka tidak. Ya, maka ya langsung aja. Lainnya nggak ada artinya. Fala warabbika maka demi Rabbmu gitu. Karena lainnya zaidah. La yu'minuna hatta kak, Maka mereka tidaklah benar-benar beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim fi masyajara. Itu dalam semua perkara yang mereka perselisihkan. Itu ikhtalata, perkara yang rancu bainam di antara mereka. Kemudian mereka tidaklah menjumpai pada diri mereka hal dan kesempitan. Fima qadaita dalam keputusan yang kau berikan wa yusallimu dan mereka tunduk pada hukummu dengan benar-benar tunduk tanpa menentangnya. Maka Allah bersumpah bahasanya orang itu tidak akan benar-benar beriman sampai menjadikan Rasul sebagai hak Dan Allah bersumpah dengan rububiyahnya. Fala wa Maka demi Rabbmu. Kenapa yang dipilih adalah sumpah dengan rububiyah? Karena hakimiyah adalah di antara hak rububiyah. Karena rububiyah adalah meyakini Allah yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur. Allah adalah zat yang mengatur. Maka rububiyah, eh, maka hakimiyah yaitu Allah adalah yang punya hukum. Ini adalah bagian dari rububiyah. Bagian dari rububiyah Allah karena Rububiyah dalam meyakini Allah yang memiliki, mencipta dan yang mengatur. Maka sembahnya Rabbika. Untuk menunjukkan bahasanya hukum adalah milik Allah dan hukum adalah milik Allah adalah bagian dari rububiyah Allah. Dan berkaitan dengan masalah hukum itu milik Allah dan menerapkannya, maka apakah itu tauhid rububiyah atau kata uluhiyah? Yang benar adalah tauhid rububiyah di satu sisi dan tauhid uluhiyah dari sisi yang lain. Jika dilihat bahasanya uh, eh, hanyalah Allah yang berhak untuk menetapkan hukum, maka ini adalah tauhid rububiyah. Dan dilihat bahasanya manusia punya kewajiban untuk menerapkan hukum Allah dan beribadah dengan melaksanakan hukum Allah. Maka ini adalah tauhid uluhiyah. Maka hakimiyah yaitu eh, bahasanya Allah lah yang punya hukum ya. itu adalah tauhid rububiyah di satu sisi dan tauhid uluhiyah dari sisi yang lain kalau dia dari sisi keyakinan meyakini bahasanya Allah subhanahu wa taala adalah yang punya hak untuk menetapkan hukum maka ini tauhid rububiyah tidak dari sisi bahasanya manusia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hukum Allah.